kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahmatullahi taala alaihi. Dan kita sudah memasuki bab yang ke-44 yaitu tentang babu majaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis yang berkaitan tentang puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bab ini memiliki 14 hadis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit hal-hal yang berkaitan tentang puasa seperti makna puasa secara bahasa adalah al-imsak menahan adapun secara istilah syar'i yang kita akan bahas maka puasa maknanya adalah al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila guru syamsi yaitu menahan pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum ya.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 Maka di antara tujuan utama dari puasa adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah satu-satunya kunci kebahagiaan, satu-satunya kunci kesuksesan seseorang hamba dunia dan akhiratnya. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan meraih kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian juga Syekh Abdul Razak menyebutkan bahwa puasa terbagi dua. Ya, puasa terbagi dua. Yang pertama adalah puasa dari pembatal-pembatal puasa. Ya, puasa dari pembatal-pembatal puasa seperti makan dan minum yang mana ini diwajibkan cuma sekali dalam setahun yaitu pada bulan Ramadan saja. Kemudian puasa yang kedua adalah puasa dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini kewajibannya setiap saat, setiap waktu dan setiap tempat ya. Seperti mata wajib berpuasa, wajib menahan diri, menahan matanya dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga dengan telinga wajib juga berpuasa. Wajib berpuasa menahan mendengar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula tangan, kaki, maka juga wajib berpuasa yaitu tangan dan kakinya jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemudian kita masuk di hadis yang pertama yaitu hadis yang nomor 298. Qala Imam Mutirmidzi rahmatullahi taala alaihi haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abdullah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalat kana yasumu hatta naqula qad sawma wa yuftiru hatta naqula qad afṭar qalat wa ma sawma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan mundu qadimal madinata illa ramadan Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan juga Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab satunya Jami' Tirmidzi. Yang artinya adalah berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Kutaibah bin Sa'id, beliau berkata menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayyub, Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ayyub di sini adalah Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Dari Abdullah bin Syaqiq, beliau berkata, saya bertanya kepada Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab beliau ya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa sehingga kami katakan sungguh beliau seakan-akan selalu berpuasa. Jadi ketika Abdullah bin Syakik bertanya kepada ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa berpuasa hingga kami katakan sungguh beliau seakan-akan selalu berpuasa. Dan beliau berbuka maksudnya tidak berpuasa. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka, atau tidak berpuasa ya maka e, hingga kami katakan kata Aisyah sungguh beliau seakan-akan selalu berbuka atau tidak berpuasa jadi Aisyah menjawab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpuasa maka Rasulullah berpuasa dengan hari-hari berikutnya sampai-sampai kami katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu bulan tidaklah berbuka Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa, ini puasa sunnah ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa, maka kami mengatakan seakan-akan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa di hari-hari berikutnya. Artinya, ketika Nabi tidak berpuasa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa di hari-hari selanjutnya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha meneruskan dan beliau tidak pernah berpuasa selama satu bulan penuh maksudnya ini puasa sunnah dan beliau tidak pernah berpuasa selama satu bulan penuh sejak beliau datang ke kota Madinah kecuali di bulan Ramadan saja kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak mengenai hadis ini ketika seorang tabi'in Abdullah bin Syakik bertanya kepada ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Perhatikan ya, para tabi'in ketika mereka eh, apa namanya? bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka yang mereka lakukan adalah bertanya, mengambil ilmu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, mengambil ilmu dari Aisyah radhiyallahu taala anha karena istri Nabi ini banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan dengan bernyanyi, bukan dengan menyanjung-nyanjung, bukan ya. Tetapi para tabiin ketika mereka sezaman dengan istri Nabi ini Aisyah radhiyallahu taala anha mereka banyak mengambil hadis, banyak mengambil ilmu kepada siapa? Kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika Aisyah ditanya maka beliau menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa berpuasa, seakan-akan selalu berpuasa. Maksudnya adalah kata Syekh mengatakan, yastamirru saiman fil ayyami hatta yaqulu ba'duna li ba'din aw nuhaddithu anfusana wa naqul madha wastamarra saiman. Maksud dari perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa maka seakan-akan kami mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus berpuasa. Maksudnya adalah Rasul yaitu terus-menerus dalam keadaan berpuasa di hari-hari berikutnya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa sunnah di, di suatu bulan, misalnya di, di awal bulan, ketika Rasul berpuasa maka Rasul memperturutkan hari-hari berikutnya. Sampai-sampai kami katakan, ya bahwa Rasulullah melewati hari-harinya terus-menerus dalam keadaan ber, berpuasa. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam puasa sunnah di suatu bulan, contoh di pertengahan bulan misalnya. Ketika Rasul memulainya, maka hari-hari berikutnya pun juga Rasul memperbanyak puasa dan memperturutkannya. Saking banyaknya puasa tersebut, sampai-sampai kami katakan Nabi tidak berbuka. Nabi tidaklah di bulan itu tidak berpuasa, senantiasa ber, berpuasa. Saking banyaknya puasa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam lakukan dan berturut-turut. Kemudian perkataan Aisyah selanjutnya, dan ketika Nabi berbuka atau tidak berpuasa di suatu bulan, maka beliau maka kami katakan seakan-akan beliau senantiasa berbuka tidak berpuasa. Jadi sebaliknya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada suatu bulan, maka hari-hari berikutnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam pun tidak berpuasa. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan, "Yastamiru ayyaman muftiran hatta naqula safayumdi muftiran." Kata Syekh menyebutkan, ketika Aisyah menjawab ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa, maka kami katakan seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tidak berpuasa. Maksudnya adalah kata Syekh, yastamiru ayyaman muftiran hatta naqula sawfa yumdi muftiran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa atau selalu di hari-hari berikutnya dalam keadaan tidak berpuasa. Jadi ketika Rasul tidak berpuasa, maka hari-hari berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan tidak berpuasa. Sampai-sampai kami katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati harinya tidak berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati hari-hari beliau tidak ber berpuasa. Jadi sebaliknya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya berpuasa, maka Rasul memperturutkan melanjutkan puasa-puasa sunnah di hari-hari berikutnya dengan jumlah yang banyak sehingga kata sahabat kami katakan seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus menerus berpuasa dengan jumlah yang sangat banyak juga sebaliknya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di hari-hari berikutnya tidak ber, berpuasa dengan jumlah yang banyak. Kemudian Aisyah juga mengatakan dan tidaklah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam puasa dalam satu bulan yang penuh semenjak beliau tiba di kota Madinah kecuali bulan Roma, Ramadan. Syekh uh, menjelaskan lama asyarat fi awalil hadis ila kasrati siyamihi sallallahu alaihi wasallam nabbahat annahu ma'a kasrati siyamihi fi ba'di syuhur mis lil muharram wa misli sya'ban lam yasum syahran taman kamilan illa ramadan tatkala Aisyah radhiyallahu taala mengisyaratkan di awal hadis kepada banyaknya puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah puasa sunnah Aisyah juga memberikan peringatan memberikan peringatan walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak puasa sunnah pada sebagian bulan-bulan seperti bulan Muharram ya dan juga bulan Sya'ban, bulan sekarang Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa sunnah di bulan Muharram dan Sya'ban. Sekalipun demikian, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah berpuasa dalam satu bulan penuh. Dalam satu bulan penuh kecuali bulan Ramah, Ramadan. Nah, jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpuasa dengan jumlah yang banyak, cukup banyak di suatu bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah di bulan tersebut puasa sunnah sepenuhnya satu bulan satu bulan penuh tidak tetapi Nabi iringi juga dengan tidak ber, berpuasa kemudian Aisyah juga mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berpuasa satu bulan penuh semenjak tiba di kota Madinah. Nah, semenjak tiba di kota Madinah. Perkataan Aisyah ini semenjak tiba di kota Madinah, Syekh menyebutkan kenapa e, dikhususkan penyebutan waktunya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berpuasa selama satu bulan penuh puasa sunnah semenjak tiba di kota Madinah. Kenapa dikhususkan waktunya semenjak tiba di kota Madinah? Kata Syekh menyebutkan li'annahu waktu waqtu alladhi kathurat fihil ahkam wa baat bima fi siyam. Dikarenakan semenjak Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, waktu itu adalah waktu yang banyak turunnya hukum-hukum dan juga turunnya secara berurutan dan berkelanjutan seperti masalah zakat, seperti masalah haji, umroh, nikah, masalah pernikahan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersibukkan dengan berbagai macam hukum-hukum yang Nabi jelaskan kepada para sahabat sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah berpuasa dengan satu bulan satu bulan penuh. Dan juga disebutkan oleh uh, Al Iya Syekh Safiyyur Rahman Mubarakfuri ya Syekh Safiyyur Syekh Safiyyur Rahman Mubarakfuri di kitab beliau Tufatul Ahwadi Syarah Jami Tirmidzi. Di antara sebabnya juga adalah dikarenakan di alla yudhanna wujubuhu Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya semenjak tiba di kota Madinah Nabi tidak e, berpuasa sunnah selama satu bulan penuh supaya jangan disangka itu adalah wajib. Kenapa? Jawabannya adalah semenjak e, agar jangan disangka bahwa wajibnya puasa sunnah tersebut karena Nabi misalnya mengerjakannya selama satu bulan satu bulan penuh. Jadi Eh, semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa selama satu bulan penuh. Alasan yang pertama yang disebutkan Syekh Abdul Razak adalah dikarenakan banyaknya hukum-hukum yang harus dijelaskan, yang disyariatkan di kota Madinah semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah, seperti masalah haji, masalah umrah, hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan yang Nabi tersibukkan dengan perkara demikian sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah berpuasa secara penuh pada suatu bulan. Juga alasan yang kedua adalah yang disebutkan oleh Syekh Sofi Rohman dikenakan adalah agar jangan sampai disangka wajibnya puasa tersebut di bulan tersebut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berpuasa selama satu bulan, satu bulan penuh agar jangan sampai disangka itu adalah hukumnya wa, hukumnya wajib. Nah, kemudian di dalam hadis ini kita bisa menyimpulkan beberapa faidah ya. Faidah yang pertama adalah fil hadis dalilun ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yartabitu fi siyami bi ayyamin muayyanah bi suratin daimah wa ratibah. Faidah yang faidah yang pertama di hadis ini adalah hadis ini sebagai dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah terikat pada hari-hari tertentu dengan berpuasa dengan puasa yang dilakukan terus-menerus dan berurutan. Diulang, e, faedah yang pertama adalah hadis ini sebagai dalil. Hadis ini sebagai dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengikat hari-hari tertentu dengan berpuasa yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Wa inna maka saumu wa inna maka sauma wa yuwalihi. Hanya saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa dan memperturutkannya setelah hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Sampai-sampai beliau disangka ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam berpuasa, saking banyaknya puasa dan berturut-turut beliau kerjakan maka seakan-akan beliau berpuasa pada satu bulan penuh padahal tidak pun demikian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa maka Rasul tidak berpuasa pada hari-hari selanjutnya dan dikatakan dan disangka seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berpuasa pada bulan ter tersebut kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika tidak mengikat dirinya untuk berpuasa di hari tertentu dengan puasa yang diikutkan terus-menerus puasa-puasa selanjutnya. Terkadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada satu bulan di awal bulan berpuasa, kadang di tengah bulan, kadang kadang di akhir di akhir bulan. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulai di awal bulan, maka Rasul memperturutkan di hari-hari berikutnya. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulai di tengah bulan, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperturutkan di hari-hari berikutnya, tetapi tidak satu bulan penuh. Kemudian faedah yang kedua, dalil hadis ala anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yukfiru minas syami wa kana min minal iftar ayudon. Jadi Hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa dan juga Nabi memperbanyak tidak ber puasa. Jadi ketika Nabi berpuasa, maka Nabi memperturutkan dengan hari-hari berikutnya dengan jumlah yang banyak. Pun juga demikian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa, maka Rasulullah memperturutkan hari-hari berikutnya juga tidak berpuasa. Kemudian eh, faidah yang ketiga, faidah yang, faidah yang ketiga adalah dalil hadis ala adam istihbab tatawwu bisiyami syahrin biakmalihi li'annahu lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam kama akhbarat Aisyatu fil hadis. Hadis ini juga menunjukkan bahwa tidak dianjurkannya puasa sunnah satu bulan penuh. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa tidak dianjurkannya puasa sunnah satu bulan penuh. Kenapa? Karena itu bukanlah petunjuk Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di hadis di hadis ini. Kemudian faedah yang berikutnya adalah hadis ini menunjukkan bahwa jangan sampai dalam satu bulan itu kosong dari berpuasa. Hadis ini juga menunjukkan bahwa jangan sampai dalam satu bulan itu kosong dari berpuasa. Minimal seseorang itu berpuasa dalam satu bulan adalah tiga hari. Yang minimal adalah tiga, tiga hari di hari manapun. Kecuali hari-hari yang terlarang. Silahkan dia memulai misalnya hari Ahad, ya, hari Senin, hari Selasa. Selama tidak e, dilarang untuk berpuasa. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan seterusnya maka seseorang boleh berpuasa di hari di hari manapun kecuali hari yang hari yang terlarang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh uh, eh, Al Imam Muslim ya. Hadis ini sahih juga diriwayatkan al Imam Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke yang berikutnya nomor 299. Kita baca قال الإمام الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا wa kunta la tasha'u antarahu al laili musalliya illa ra'aitahu musalliyan wala na'iman illa ra'aitahu na'iman Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ali bin Hujr Beliau berkata menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Humaid dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari pembantu Nabi saw alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik bahwasanya beliau ditanya tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para tabi'in ya menjadikan para sahabat sebagai sumber pertanyaan, sebagai sumber ilmu, sebagai sumber hadis. Jadi para tabi'in yang sezaman dengan para sahabat senantiasa bolak-balik ya, senantiasa menimba ilmu kepada para sahabat. Mereka mencari hadis. Mereka mencari tahu tentang petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tentang ibadah, tentang rumah tangga, tentang nikah dan seterusnya. Maka inilah keberadaan para sahabat ya ketika itu, keberadaan mereka sebagai sumber ilmu, sebagai sumber hadis. Maka di zaman sekarang jadikanlah para ulama ya sebagai sumber ilmu langsung menuntut ilmu kepada mereka ya ulama yang senantiasa mengambil ilmunya bersumberkan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Tabi'in ini yaitu Humaid At-Tawil ia bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa dalam suatu bulan hingga kami menduga beliau tidak pernah berbuka. Ini sama semakna dengan yang dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berpuasa dalam suatu bulan hingga kami menduga beliau tidak pernah berbuka. Saking banyaknya puasa yang Rasul kerjakan puasa sunnah. Dan sebaliknya ya, beliau berbuka artinya tidak berpuasa dan ketika Rasulullah tidak berpuasa Hingga kami menduga beliau tidak pernah berpuasa sehari pun di bulan ter tersebut. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa, maka banyak juga hari-hari berikutnya Rasul tidak ber berpuasa. Kemudian Anas melanjutkan, dan seandainya engkau tidak ingin melihat pada malam hari beliau sholat, niscaya engkau akan melihat beliau sedang sholat. Begitu juga jika seandainya engkau tidak ingin melihat beliau tidur, pasti engkau akan melihat beliau sedang sedang tidur. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain seperti Imam Al-Bukhari. Al Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Beliau menyebutkan wa hadza tidalun wa tawassutun fala siyama mustamirrun wala fitra aidan mustamirun bal saumun wa fitrun. Syekh menyebutkan dan ini atau cara ini yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam satu bulan ketika berpuasa maka puasa dengan jumlah yang banyak. Kemudian juga ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa maka Rasulullah juga tidak berpuasa di hari-hari berikutnya. Dan ini adalah iktidal wa tawassut pertengahan dalam berpuasa. Maka Rasulullah ketika, ketika dalam suatu bulan tidaklah berpuasa secara terus-menerus dengan jumlah yang sangat banyak sampai satu bulan penuh dan juga tidaklah berbuka dengan terus-menerus sampai satu bulan tidak pernah berpuasa satu hari pun. Bah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu bulan ada puasanya dan juga ada tidak puasanya. Dan inilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap ibadah pertengahan tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang tidak lalai Syekh meneruskan yabda'us syahra saiman wa yastamirru fihi hatta yadhunnu annahu sayatimu syahra kullahu saiman. Nabi SAW memulai ya, pada suatu bulan dalam keadaan berpuasa dan meneruskan berpuasa sampai-sampai para sahabat menyangka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan puasanya satu bulan penuh sampai-sampai disangka eh, apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa satu bulan penuh karena banyaknya puasa yang Nabi kerjakan dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan tidak berpuasa sampai-sampai para sahabat menyangka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hari-harinya tidak berpuasa sampai satu bulan satu bulan penuh intinya adalah dalam masalah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertengahan ketika dalam suatu bulan Nabi ada puasanya dan juga ada tidak ber tidak berpuasanya nah kemudian Anas radhiyallahu taala anhu juga menjawab pertanyaan yang lebih yang lebih daripada yang ditanyakan oleh uh, tabiin ini. Kan tabi'in ini bertanya tentang bagaimana puasa Rasulullah. Sedangkan Anas menjawab pertama tentang puasa Nabi, kemudian setelahnya tentang sesuatu yang di luar dari konteks pertanyaan si tabi'in ini. Jadi kata Anas mengatakan, wa kunta la tasya antarahu minal laili musalliyan illa ra'aitahu musalliyan la na'iman illa ra'aitahu na'iman dan engkau ya wahai uh, Humaid dan engkau tidaklah ingin melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di malam hari kecuali engkau melihat beliau dalam keadaan sholat dan engkau tidaklah ingin ya, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam tidur kecuali engkau melihat beliau dalam keadaan ti tidur maksudnya adalah kata Syekh karena sallallahu alaihi wasallam mu'tadilan fi fi layali fi layalihi an-nawma hadhahu was-salatu hadhahu fala ifrata wala tafrit. Maksud dari perkataan ini adalah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pertengahan pada malam-malamnya. Maksudnya apa? Ketika di malam hari tidak beribadah sepanjang malam dan juga tidak meninggalkan ibadah di sepanjang malam. Ini menunjukkan bahwa ibadah Nabi di malam hari adalah pertengahan. Beliau memberikan tidur bagiannya dan juga memberikan salat ada bagiannya. Tidur ada haknya, salat pun juga ada bagiannya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah berlebih-lebihan yaitu beribadah di malam hari satu malam penuh sepanjang malam dan juga Nabi tidaklah lalai atau kurang meninggalkan ibadah di malam hari sepanjang malam. Jadi ketika di malam hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ibadahnya dan juga ada is istirahatnya. Ini maksud dari perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tadi bahwa sebagaimana puasa ada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pertengahan ya tidak berpuasa satu bulan penuh puasa sunnah dan juga tidak meninggalkan puasa selama satu bulan penuh. Dalam satu bulan ada puasanya dan ada tidak berpuasanya. Pun juga dengan di malam hari. Beliau ada ibadahnya dan juga ada tidur tidurnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita bahwa pertengahan dalam masalah ibadah tidak berlebih-lebihan dan juga tidak lalai, tidak kurang. Nah, di sini ada sebuah faidah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang puasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka ternyata beliau menjawab sesuatu yang lebih dari jawaban beliau. Kan beliau ditanya tentang puasa Nabi. Ternyata uh, beliau menjawab juga tentang bagaimana ibadah Nabi di malam di malam hari. Nah, ini beliau lakukan kenapa? Li'ilmihi annahu yahtaju ilaihi wa hadha minas sakha fi badlil ilmi. Kenapa beliau lakukan? Beliau menambahkan jawaban di luar dari konteks pertanyaan dikarenakan Anas mengetahui bahwasanya si, si penanya memiliki hajat, memiliki keperluan untuk jawaban yang lebih di luar dari konteks. Dan ini kata Syekh dan ini termasuk sifat pemurah dalam memberikan ilmu agama. Jadi ketika ada yang bertanya kepada kita dan kita perlu ketika kita menjawab, ini kita merasa harus perlu jawaban yang berlebih. Karena si penanya ini dia memang menginginkan jawaban yang berlebih, maka kita berkasihkan jawaban yang berlebih di luar dari konteks. Dan ini kata Syekh adalah pemurah dalam memberikan ilmu. Nah, jadi ini sangat penting ya terhadap uh, siapa saja yang memiliki ilmu agama. Ketika seseorang itu memiliki ilmu agama, maka pemurahlah dengan jawaban, dengan ilmu yang dia miliki bukan cuma masalah harta yang kita diperintahkan untuk pemurah tetapi memberikan ilmu, memberikan jawaban pun kita dituntut dan diperintahkan untuk pemurah yaitu kita memberikan jawaban yang yang eh, yang ber, yang, yang lebih dari Eh, dari yang ditanyakan karena ada hajat, karena ada kebutuhan dan kemaslahatan. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang puasa Nabi, maka beliau juga menjawab tentang bagaimana ibadah Nabi di malam hari. Syekh menyebutkan ini adalah termasuk sifat pemurah dalam memberikan ilmu agama. Maka ketika ada yang misalnya bertanya kepada kita ya atau ingin meminta ilmu kepada kita, maka janganlah pelit Janganlah pelit dengan il ilmu kita sampaikan. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu kita jelaskan di luar konteks, maka kita jelaskan. Maka ini termasuk pemurah dalam memberikan ilmu agama kepada orang kepada orang lain. Wallahu a'lam. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian kita teruskan hadis yang uh, nomor 300 ya. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Daud qala haddatsana Syu'bah An Abi Bishrin qala sami'tu Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasumu hatta naqula ma yuridu an yuftira minhu wa yuftiru hatta naqula ma yuridu an yasuma wa ma sama shahran kamilan mundu qadimal Madinah illa Ramadan Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abu Daud At-Tayalisi. Bukan Abu Daud As-Sijistani, tapi Abu Daud At-Tayalisi. Beliau berkata menceritakan kepada kami Syu'bah, Syu'bah bin Hajjaj, Syu'bah bin Hajjaj yang para ulama memberikan gelar kepada beliau Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi ada beberapa imam yang diberi gelar dengan Amirul Mukminin fil hadis. Pemimpinnya orang-orang beriman dalam hadis. Di antaranya Imam Bukhari, ya. Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Hasan Al-Basri, Syu'bah bin Hajjaj, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lainnya. Dari Syu'bah dari Abu Bishr Abu Bishr kunyah nama asli beliau Ja'far bin Iyas. Abu Bishr kunyah nama asli beliau Ja'far bin Iyas Beliau berkata, saya mendengar Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Saking banyaknya puasa yang Nabi kerjakan di hari-hari berikutnya. Dan beliau berbuka hingga Maksudnya tidak berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berpuasa. Ketika Nabi tidak berpuasa, maka Nabi memperturutkan hari-hari berikutnya seakan-akan kami katakan Nabi tidak berpuasa. Dan beliau tidak pernah berpuasa selama satu bulan penuh sejak beliau datang ke kota Madinah kecuali di bulan Roma, Ramadan. Hadis Ibnu Abbas ini juga sama dengan hadis Aisyah dan hadis Anas yang kita bacakan sebelumnya. Kita akhiri dengan uh, hadis yang nomor 300 ini insya Allah kita akan uh, teruskan di pertemuan berikutnya. Jadi kita ringkas pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil di tiga hadis ini. Pertama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengikat dirinya berpuasa dengan hari-hari tertentu, dengan hari-hari tertentu yang puasanya beliau lakukan dengan terus-menerus, terus-menerus hari pertama dan selanjutnya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadis ini menunjukkan bahwa dalam satu bulan Nabi banyak berpuasa dan juga dalam satu bulan Nabi banyak ber berbuka. Juga hadis ini menunjukkan bahwa uh, tidak dianjurkan puasa sunnah dalam satu bulan dikerjakan sepanjang hari sepanjang eh, bulan tersebut. Jadi Eh, tidak dianjurkan puasa sunnah untuk berpuasa selama satu bulan satu bulan penuh. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa e, dalam satu bulan hendaknya seseorang jangan sampai kosong dari berpuasa.